mereka bercinta karena Allah saling mencintai karena Allah mereka ada di bawah naungan Arsh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sampaikan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim beliau memberitakan sab'atun yudhilluhumullahu tujuh golongan manusia yang kelak Allah naungi fi dhillihi di naungannya yauma la dhilla illa dhilluh di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala siapa dia di antaranya rajulani tahaba fillah istama alaih wa tafarraqa alaih Dua orang yang dia saling cinta karena Allah. Dia benci karena Allah. Dia bersatu karena Allah dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fiddin ajanallahu iyakum. Begitupun beliau sampaikan dalam hadis yang lain di mana Allah Azza wa Jalla sampaikan haqqat mahabbati Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi tentunya <clears throat> haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya pasti akan benar-benar dapat cintaku kata Allah taala akan dapatkan cintaku mereka orang-orang yang mutahabina fiyya orang yang saling cinta karena Allah وحقت mahabbati lil mutawasilina fiyya dan pastilah dapat cintaku orang-orang yang dia saling menyambung silaturahmi karena aku wahakat mahabbati lil mutanasihina fiyya dan pastilah dapat cintaku kata Allah orang-orang yang dia saling menasehati karena aku Wahabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dan pastilah dapatkan cintaku. Orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Saling ziarah. Satu dengan yang lain. Itu pasti akan dapat cinta Allah. Dan akan menjadi kecintaan sesamanya. Yang dikunjunginya. Akan semakin senang dengan yang mengunjunginya Kemudian wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Dan pastilah dapat cintaku orang yang saling memberi kebaikan karena aku. Ya fila barakallahu fikum jangan pernah kita bakhil di dalam kebaikan yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Sekecil apapun nilainya. Sampai Nabi bersabda, Tahadu tahabu hendaknya kalian saling memberi hadiah niscaya kalian akan saling cinta hadirin yang namanya hadiah kadang nggak terlalu besar kalau dinilai dengan rupiah namun besar di hati penerimanya rasanya ya contoh anak sekolah ketika dia ranking satu dikasih hadiah cuma buku dengan pena tapi rasanya senang terkenang, termotivasi, senangnya terus, terpatri di hati. Kenapa hadiah? Ya, sehingga Nabi SAW berpesan kepada Abu Dhar. Ya Abu Dhar, la tabakta maraqatan fa'aksir ma'aha. Ya Abu Dhar, kalau engkau masak marok, gulai daging, perbanyak airnya. Wata'ajiranak dan engkau beri hadiah tetanggamu. Subhanallah yufila ya barakallahu fikum. Ini akan menjadikan senang tetangga dengan kita. Cinta pada kita. Dan kebaikan kita dengan tetangga akan jadikan kebaikan seterusnya. Bahkan Nabi mengancam. Dengan ancaman tidak main-main. Tidaklah beriman atau belumlah beriman sampai diulang-ulang. Ketika ditanya siapa dia ya Rasulullah, man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, ngeri ya fila barakallahu fikum bisa saja enggak masuk surga gara-gara mengganggu tetangga. Nah, ya fila barakallahu fikum ini di antara buah yang lahir yang dipetik ketika cinta karena Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan naungan di dalam naungan arsh Allah taala yang pertama, yang kedua al-mutahabuna fillah yuhibbuhumullah. Orang-orang yang dia saling cinta karena Allah Allah Subhanahu wa taala akan cinta mereka. Itu hadisnya sudah kita baca Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, Allah cinta mereka. Yang ketiga, al-mutahabuna fillahum afdalul manazil. Orang-orang yang cinta karena Allah, ya, mereka akan dapatkan kedudukan yang paling mulia. Seutama-utama kedudukan di sisi Allah Ta'ala yang mana para ambia sangat ingin sekali mendapatkannya begitupun para syuhada dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa yang disampaikan dari Nabi SAW dari Allah Azza wa Jalla inna haulal arshi manabirun min nur sungguh di sisi aras Allah ya itu ada mimbar-mimbar dari cahaya di sekitar aras Allah taala ada mimbar-mimbar dari cahaya alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur ada orang-orang yang pakaian-pakaian mereka cahaya wajah-wajah mereka cahaya laisu bi anbiya wala syuhada mereka itu bukan para nabi mereka bukan para syuhada yaghbituhumus nabiyuna wasyuhada ingin sekali seperti mereka para nabi dan para syuhada Hipa ini iri tapi dalam kebaikan kepingin sekali Ya, ini dengan mereka ingin dapatkan seperti mereka dapatkan. Sehingga fakalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, jelaskan mereka kepada kami siapa mereka. Beliau menjawab, "Humul mutahabuna fillah." wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah lihat mereka adalah orang-orang yang saling cinta karena Allah mereka orang-orang yang saling duduk bermajlis karena Allah ya barakallahu fikum kalau bukan karena iman tidak ada istilah kalian duduk berjamaah seperti ini tidak terjadi. Karena iman kepada Allah. Karena kecintaan sesama kita. Senang kita duduk bermajlis dalam majlis ilmu. Mendengarkan ilmu. Mengkaji ilmu. Ini karunia Allah dan akan mendatangkan cinta Allah. Ketika Allah beri kita karunia, kita sudah diberi nikmat persaudaraan dan kita menjaganya, Allah tambah dengan kecintaannya. Begitupun tidak mungkin kita akan saling ziarah datang dari jauh ke tempat ini dari beberapa penjuru yang jauh menyeberang sana dari Matano mungkin jauh lagi dari sana Palopo lagi jauh lagi dari mana nggak mungkin akan saling kunjung ke sana Pak karena ada dorongan cinta ingin temu saudaranya bermajlis bersama dalam majlis ilmu Nah, ya barakallahu fikum. Mestinya dari hadis-hadis kudsi yang Allah sampaikan dari Nabi SAW ini, kita sudah melihat betapa besar buah hasil dari persaudaraan karena Allah, kecintaan karena Allah. Kita mestinya sangat-sangat besar perhatiannya untuk menjaganya. Heran kita memang, ironis sekali, petani ketika dia tanam durian, Kemudian durian mulai buah, diperketat pagernya, dijaga betul dari mulai perawatan bunganya, buahnya, disemprot, diobat, kemudian dipupuk, terus begitu perhatiannya, begitu besar penjagaannya. Kenapa ingin buahnya bagus hasilnya, panennya bagus. Tapi kenapa yang sudah pasti Allah berikan buah yang seperti ini besarnya kecintaan Allah. Diberinya mimbar nanti dari cahaya. Di sisi arus Allah. Dinaungi oleh Allah di bawah arusnya. Kok kayaknya begitu gampangnya kita memutuskan persaudaraan. Menghancurkan dan menodai kebaikan persaudaraan. Jangan. Jangan sekali lagi. Lihat kita butuh saudara banyak. Dan ingat, jaga kebaikan akhlak kita yang bikin hancur persaudaraan karena rusak dan jeleknya akhlak. Muncul ujub, sehingga meremehkan yang lain. Muncul kiber sombong, sehingga menghinakan yang lain. Itulah yang dikatakan Nabi. Sombong yang tidak akan menyebabkan masuk surga. Yang menyebabkan tidak akan masuk surga. Karena apa? Batrul haq ghamtun nas. Dia menolak kebenaran, dia meremehkan manusia. Nah, kalau sudah ada ujaran, ungkapan jelek dan menjelekan saudaranya, ini akan memisahkan. Ya, jujurlah. Yang menyebabkan berpisah dan terpisah itu seorang dengan saudaranya karena apa? Jeleknya lisan, ucapannya, kakunya hati sehingga keras sikapnya susah dan ini tidak ada baiknya yang seperti itu kata Nabi la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf tidak ada baiknya orang mukmin yang kaku sikapnya pemarah ya tidak bisa mendekat kepada manusia manusia juga nggak suka dekat dia ingat khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan ditanya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat yang mulia, ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi afdol? Ya, ditanya beliau, Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Yang paling mulia? Apa jawab beliau? Beliau katakan, Kullu mahmumul qalbi saduqul lisani. Setiap orang yang bersih hatinya. Orang yang jujur lisannya. Mereka berkata, Ya Rasulullah saduqul lisani na'rifuh. Ya Rasulullah, orang yang jujur lisannya kita tahu. Ngerti. Lalu yang dimaksud mahmumul qalbi yang bagaimana itu yang bersih hatinya? Orang yang hatinya bersih dari hasad, dengki, bersih dari ujub, bersih dari kiber, sombong. Itu dia. Karena pangkal keburukan yang merusak uhwa itu kedengkian. Coba antum lihat. Allah didurhakai oleh manusia bermaksiat kepada Allah. Tega membunuh saudara sendiri. Karena apa? Iri. Dengki. Qabil kepada Habil. Nabi Yusuf dibuang. Dipisah dari ayahnya. Dibuang di sumur dalam. Terpisah dari keluarganya. Apa yang melatar belakanginya? Dengki. Iri Apalagi kalau orang dalam perjalanan seperti orang usaha, awalnya bersama, tapi kalau sudah muncul iri dengki, hati-hati. Perusahaan akan pecah, hancur. Ya. Begitu jeleknya. Karena yang satu sikut temannya supaya dia yang bisa ya pegang semuanya sahamnya. Kalau ini masuk karena dakwah wal billah tarbiyah, dakwah seperti itu waliyadzubillah. Ya, jatuhkan yang lain biar dia naik. Kita bukan cari jabatan, kita diperintah ta'awun alal biri, wat taqwa. Tawasau bil haq, tawasau bis Kalau memang layaknya saudaramu ada salah, nasihati. Ada keliru, tegur. Lupa, ingatkan sehingga kebaikan akan dirasakan bersama dan sama-sama baik. Dan tetap baik bersama. Barakallahu fikum. Yang keempat. Annal mahabbatu fillahi ta'ala tasirul insan li darjati la yasiru ilaiha bi amalihi. Buah yang keempat, cinta karena Allah akan menyampaikan seseorang kepada derajat yang tak mungkin dicapai dengan amalnya derajat tersebut. Saya ulangi, cinta karena Allah akan menyampaikan seseorang pada tingkatan derajat yang tinggi yang tidak mungkin dicapai dengan amalnya, amalnya sendiri. Ibarat ini katrolnya yang akan menaikkannya, men ngungkitnya sampai tinggi. Apa? Mengatronya dia sampai tinggi, dia diangkat begitu. Lihat hadis, riwayat Imam Muslim. Langsung dikatakan dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu an, dia kita tahu pembantu Nabi kita, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan anna Arabian bahwa ada seorang badui datang kepada Nabi SAW. Kala ia pun berkata di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Arabi, orang Badui ini datang dan menanya Nabi SAW. Apa yang ditanya? Dia tanya, Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Maka beliau Nabi SAW balik tanya ke dia. Ma'dat tabi apa yang kau siapkannya untuk kiamat? Beliau ditanya, dia ditanya, ma'dat tabiha atau laha apa yang kau siapkan laha untuk kiamat tersebut? Kala orang ini polos biasanya. Orang Badui itu disenangi para sahabat kalau datang tanya kepada Nabi los. Polos pertanyaannya dan los suaranya. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Begitu. Beda dengan para sahabat lembut. Karena Badui itu biasa hidup di pegunungan, lembah, gembalakan kambing, binatang-binatang ternaknya, sehingga suaranya mesti lantang keras. Itu kebiasaan, kayak orang pantai biasanya kan karena pengaruh ombak, ngomong harus keras. Sehingga ketika di kota orang kota kaget, ngomong keras sekali suaranya. Bagi dia biasa. Tapi orang kota kaget, ih Omongnya keras sekali, kasar. Begitu Anas ibni Malik, orang Baduin datang tanya, Ya Rasulullah kapan kiamat? Beliau jawab dengan lembut, apa yang kau siapkan kiamat? Dia bilang, Hubbullah wa rasul." Aku hanya cinta Allah dan Rasulnya. Dia tidak mengatakan saya banyak sholatnya, saya banyak puasanya. Dia cuma bilang, aku cinta Allah dan Rasulnya. Beliau jawab, Anta ma'aman ahbabta engkau bersama orang yang kau cinta Masya Allah ini hadis riwayat Imam Muslim coba dengar kata Anas bin Malik beliau setelah mendengar hadis ini Anas ibni Malik radhiyallahu anhu berkata fama farihna ba'dal islami farhan ashadda min qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta kata Anas ibni Malik radhiyallahu anhu maka tidak ada yang lebih sangat menggembirakanku setelah Islam dibandingkan apa yang diberitakan Nabi SAW dalam ucapannya, dalam sabdanya, sungguh engkau bersama orang yang kau cintai. Senangnya Anas ibni Malik menemukan temuan yang istimewa. Jawaban Nabi SAW yang sangat membahagiakannya. Cara mudah dapat surga. Cara mudah untuk menaiki derajat yang tinggi. Naik ke derajat yang tinggi. Sehingga kata Anas. Fa'ana ahabbullah wa rasulah. Wa Abu Bakrin wa Umar Fa'arju an nama ahum, wa inlam lam Dalam hadis Imam Muslim juga Anas ibni Malik berkata, maka aku sejak itu aku cintai Allah, aku cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap walaupun Aku tidak seperti amal mereka amalnya. Aku ingin seperti dan bersama mereka. Aku ingin bersama mereka walaupun amalku tidak seperti amal mereka. Begitu ya, ikhwah. Sehingga Rasulullah SAW pernah menghabarkan kepada kita, kepada para sahabat beliau sampaikan, aku rindu saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami inikah?" Beliau jawab, "Kalian-kalian sahabat-sahabatku." Lalu siapa yang dimaksudkan Nabi SAW? Aku rindu saudara-saudaraku, yaitu mereka nanti orang-orang yang datang setelah kalian. Kalian ya, mereka datang setelah kalian, mereka beriman seperti iman kalian. Bagi mereka sama dengan 50 di antara kalian. Keutamaannya besar. Kalau kita bisa meneladani para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, di sini hadirin bagaimana coba kalau yang dicintai orang-orang fasik coba ya kalau anak-anak kita yang digandrungi yang diidolai orang-orang fasik entah itu bintang-bintang film, bintang-bintang penyanyi, biduan, bintang-bintang bola atau bintang-bintang bintang-bintang begitulah. Ya. Yang di gambar-gambar terpampang di mana-mana sehingga orang gandrung dengan itu. Menjadi idola anak remaja. Sayangnya yang diidolakan anak-anak kita itu bukan yang baik-baik. Kenapa? Mereka nggak tahu orang yang baik. Andaikan pendidikannya seperti pendidikan para sahabat, seperti Anas ibni Malik ini jadinya. Yang digandrungi, yang diidolai Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat. Tapi yang digandrungi anak-anak kita, bintang-bintang, ya, yang mana bintang-bintang itu bukan manusia, yaitu bintang-bintang kartun, Ipin, Upin, Siapa lagi itu? Oranges, apalagi itu? Si Naruto. Apalagi temannya Naruto? Iya gambarnya. Yang remaja Superboy, super apalagi Superman. Mana yang digandrungi? Kepingin kayak ya Usama bin Zaid, pahlawan, panglima. Karena nggak kenal. Baik. Yang kita ambil ini yang keempat, Orang yang cinta karena Allah walaupun dia tidak seperti ya orang yang dicintainya tapi akan dinaikkan derajatnya. Lihat orang Arab tadi, orang Badui tadi. Jauhnya dengan Rasulullah SAW perbandingannya, amalnya, imannya. Tapi karena cintanya pada Nabi SAW dikatakan engkau bersama orang yang kau cintai di surga. Subhanallah hadirin, apa enggak mau kita mencintai Nabi SAW? Baik. Tahib kelima. Annal mahabbatu fillah, annal mahabbata fillah takunu sababan fi tahatidz dzunubi wal khotoya. Bahwa cinta karena Allah akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dikatakan Imam Mujahid rahimahullah taala ya, beliau membawakan riwayat Idal taqal matahabani fabasha ba'duhum ila ba'din Bila mana dua orang yang saling mencintai ketemu senyum satu dengan yang lain ya berjabat tangan atau bersalaman tahatat alanhumul khotoya bergugurlah ya dosa-dosa mereka berguguranlah dari mereka dosa-dosanya kama yatahattu waraqash syajara fis sitai idza yabasa seperti berguguran daun-daun pohon di musim kemarau ketika sudah kering antum lihat di musim kemarau ketika daun-daun kering Walaupun daunnya rimbun, Masya Allah rimbunnya. Begitu kemarau, daun-daunnya kering, gugur. Kena angin, begitu cepatnya gugur. Sehingga dalam waktu berapa hari, tinggal pohon dan ranting. Tak ada daun. Bersih daun. Itu ikhwa barakallahu fikum digambarkan. Dan penggambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menggambarkan sesuatu itu sebodoh apapun manusia itu bisa paham. Coba kau lihat pohon itu ketika kemarau kering, daunnya gugur semua kan, bersih daunnya. Begitulah orang kalau ketemu dengan saudaranya, dia sapa, senyum, bermuka manis, salaman, berguguran dosa-dosanya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ya, dan ya fila barakallahu fikum intinya cinta karena Allah taala inilah yang terpenting dalam landasan menjalin ukhuwah di antara kita. Maka semestinya setiap muslim punya kecemburuan jangan sampai dirusak ukhuwahnya. Jangan justru menjadi perusak ukhuwah, sadar. Jangan kita malah yang merusaknya. Hanya gara-gara menganggap saudara kita sesat tanpa dinasehat, tanpa ditegur, tanpa dikasih bimbingan, langsung pisah. Mestinya kan ada tawasobil hak, tawasobis sober. Ya. Itu iqamatul hujjah karena ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Nah, ya barakallahu fikum berikut adab-adab persaudaraan yang harus kita jaga selalu supaya persaudaraan itu tetap baik dan terjaga kebaikannya. Yang pertama yang harus kita jaga adalah husnul khuluq, kebaikan akhlak, bagusnya akhlak. Diringkas dalam sabda Nabi SAW dari Abu Dhar dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma hadis Imam At-Tirmidzi. Beliau berpesan, "Ittaqullaha haitsuma kunta." wa atbi'i sayyi'ata hasanatamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Coba lihat hadis ini. Bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun dimanapun kau berada. Dan ikhwah barakallahu fikum sekalipun kita berusaha takwa kepada Allah. Tetap ada sisi kurang-kurangnya, salahnya, lupanya. Sehingga beliau katakan wa'ad atau hasanah yang kedua, kamu iringi kejelekanmu dengan kebaikan untuk menutupinya. Ya, perbaiki amal kita, beramal solehlah. Yang ketiga pesan beliau wa khaliqid nas bihulukin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang bagus. Pergauli. Kalian bergaulah dengan manusia kedepankan akhlak mulia sebab itu yang akan menjaga persaudaraan diikat dengan takwa kepada Allah dengan dasar keimanan dan terikat persaudaraan dengan baik dengan ahlakul karimah sebab kebaikan ahlak akan melahirkan kebaikan yang banyak Kejelekan akhlak pun akan berdampak buruk. Contoh, satu akhlak buruk dampaknya sangat besar. Dusta, contohnya. Dampaknya keburuannya besar. Apalagi ditambah yang lainnya. Sombong, ya, hasad. Ini kerusakan akhlak akan berdampak besar kerusakannya. Yang kedua, Syatru uyubil ikhwan. Yang kedua, ighfila barakallahu fikum. Ya. Supaya kita saling menutupi aib-aib saudara kita. Ingat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Rasul SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. La Muslimu wala yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allah anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man satara muslima satarahu Allah yaumal qiyamah perhatikan ya yang kedua adab dalam persaudaraan kita tutupi aib-aib saudara kita. Jangan kita ungkap, unggah, share, disebar di dunia nyata dan dunia maya. Ini binasa kita nanti. Dosa besar. Beliau bersabda dalam hadis buari Muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh acuh, tidak peduli padanya. Atau menyerahkannya pada musuhnya. Dan barang siapa yang ia memenuhi kebutuhan saudaranya, pasti Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan barang siapa memberi solusi jalan keluar bagi saudaranya dari satu kesulitan, entah hutang piutang atau semisalnya, Allah akan beri dia solusi dari segala kesulitan-kesulitan nanti dari kiamat. Allah berikan solusi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan nanti dari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib-aib dia, kesalahan-kesalahan dia nanti di hari kiamat. Nah, ya fila barakallahu fikum. Coba kurang apa janji Allah? Jaga. Kalau kita melihat saudara kita punya aib, bukan untuk kita cerca, bukan untuk kita hina, tapi kewajiban kita menasehati dia. Ya. Amanah karena apa? Al-mu'min mir'atu li akhiil mu'min. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Ketika seorang bercermin, gambar dia di mana? Apa gunanya bercermin? Kan supaya lihat dia gambarnya dia sendiri. Dan gambar itu ada di cermin itu. Itu gambaran. Kalau kita lihat saudara kita punya salah, punya aib, punya kekeliruan, punya dosa. Itu juga ada pada kita kesalahan itu. Jangan menutup diri sok suci. Kita tunjuk saudara kita satu punya kesalahan, kita sekian banyak jari kita tutup. Menutupinya. Jangan sok suci, menutup kesalahan sendiri, mengungkap kesan yang lain. Justru engkau cermin berarti padamu juga seperti dia manusia ada salahnya. Sadari, perbaiki dia supaya kita juga baik. Orang menasihati orang bukan berarti yang menasihati lebih baik dari yang dinasihati. Ya, bisa jadi yang dinasihati sudah taubat bersih dari dosanya, yang menasehati giliran sudah menasihati masih dicebar. Memang dia menasihati saudaranya ditegur dinasihati jujur, taubat, perbaiki. Tapi justru dia malah nyebar. Diunggah kesalahan temannya. Ini kan malah dosa besar yang dia dapat. Karena apa? Yang dia nasihati sudah baik. Yang nggak baik dianya. Udah nasihati orang malah disebar. Kemarin saya lihat fulan tuh begini. Oh apalagi tahun lalu fulan begini, yang lalu fulan begini. Yang sudah taubat orangnya masih disebut-sebut. Mana lebih jahat? Yang nyebar sehingga jangan pernah kita sok suci atau merasa suci diri. Nasihati itu penting. Nasihat menasihati. Makanya diperintahkan Allah. Tawasobil hak. Saling menasihati. Dan rahasia saudara kita tutup. Jangan kita menjadi tukang bongkar-bongkar aib saudara. Baik, yang ketiga. Ikhtiarul asdiqa'is salihin supaya kita jaga adab-adab persaudaraan ini dan bisa terjaga pilih teman-teman yang soleh. Karena kalau teman-teman yang jahat susah kita jaga persaudaraan. Umurnya pendek kalau temannya itu jahat. Bertemu kenal besoknya sudah pisah. Kenapa? Dia pengkhianat, dia pendusta, dia jahat, dia begini. Ditinggal, pisah. Cari teman yang baik. Kata Nabi SAW, La tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala taqul ta'amaka illa taqiyah. Jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa. Maksudnya, kalau engkau hendak mengundang makan, sebaiknya pilih orang-orang yang bertakwa. Beda dengan tamu yang datang. Kalau tamu semua harus kamu jamu. Ya semua harus jamu. Karena perintah Nabi SAW siapa yang beriman pada dan hari akhir muliakan tamu. Yang namanya tamu kan bisa keluarga, bisa orang lain, bisa baik, bisa nggak baik orangnya. Selama dia tamu, jamu dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kamu mengundang untuk makan makananmu, undang yang takwa. Itu sebaik-baik yang makan makananmu orang yang takwa. Barakallahu fikum. Yang keempat, al-ibtiadu al musahabatil asrar. Yang keempat, kita jauhi berteman dengan orang-orang yang jelek. Seperti Allah sudah katakan kepada Nabi SAW dalam surat Mujadalah ayat 22. Lihat firman Allah Ta'ala. Ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah sampaikan <clears throat> bahwasanya la tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasul Tidakkan kau dapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhir masih berteman baik saling cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin itu. Dan dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah sudah katakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah perintahkan dalam ayat ini kepada Nabi SAW untuk kita juga dan jangan sekali-kali engkau taati mereka orang-orang yang lalai hatinya dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan kamu ikuti mereka. Orang-orang yang rusak hatinya talai kepada Allah dan ibadah. Ya, karena urusannya sia-sia. Kalau kamu berteman dengan orang-orang yang tidak ibadah, lalai hatinya mengingat Allah, paling duduk cerita panjang lebar semalaman cerita cuma cerita masalah berbagai masalah yang tidak benar cerita wanita, cerita dunia, cerita bola, cerita macam-macam yang tidak jelas. Habis waktu. Tapi kalau kamu duduk bermajlis seperti ini dengan orang-orang yang berilmu dengan dalam majlis ilmu ya ilmu. Itu pentingnya kita menjauhi teman-teman yang jelek. Dan dalam surat Luqman ayat yang ke-15 Allah sudah katakan وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ Kata Allah, kamu ikuti jalan orang-orang yang selalu kembali padaku. Jalan orang-orang yang beriman. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ibaratnya, kalau anda ingin barang yang baik tidak cepat busuk, Jangan dicampur yang baik dengan yang busuk. Contohnya ya, antum panen jeruk, umpamanya ada yang busuk, ada yang baik, atau antum penjual. Antum jual tomat, jual cabai. Yang baik dengan yang busuk dicampur. Kira-kira apa dampaknya? Yang baik jadi busuk atau yang busuk jadi baik? Hah? Pastilah yang baik cepat busuk. Itulah kalian kalau ingin tetap baik Cari teman-teman baik. Sehingga persaudaraanmu akan tetap baik dengan teman-teman yang baik. Dimanapun dapat yang baik. Dan tetap baik. Itu. Tapi kalau kamu salah berteman dengan yang busuk-busuk istilahnya. Kamu akan jadi ikut terbawa. Dan resikonya kamu akan seperti mereka. Karena hatinya lalai kamu jadi lalai. Sudah sholat dikumandangkan adzan kamu masih cerita, temanmu nggak mau berhenti cerita terus. Tapi kalau kamu orang baik, maaf teman, yuk kita sholat dulu. Udah azan, temanmu ah sholatnya nanti cerita dulu. Kira-kira kuat yang mana ini? Pengaruhnya kuat yang baik atau kuat yang busuk ini? Kalau kamu tetap baik, Afan, kamu pulang dulu kan nggak mau sholat, sama sholat dulu. Nah ini terpisah jadinya. Tapi kadang kan malu mau negur. Justru kalau ada tamu teman datang ke rumah, ada waktu sering kumandangkan, ajak Aisyah dulu, nanti cerita lagi. Kita ingin memperbaiki dia, memperbaiki dia. Jangan kita kepengaruh alasan ada tamu, adan biar adan, tamu masih ada tamu. Tamu cerita sana kemari, cerita nggak karuan. Ya ikhwah barakallahu fikum, cari yang baik. Yang kelima, mulajamatul haya wa ta'amul mal fit ta'amul mal ikhwan. Hendaknya kamu punya rasa malu dalam bergaul dengan teman-temanmu, dengan saudara-saudaramu. Karena rasa malu ini akan menjaga kehormatanmu. Ya. Orang punya rasa malu ini akan menjaga diri kehormatannya. Tapi kalau orang hilang rasa malunya pasti memalukan. Orang nggak punya rasa malu, pasti melakukan hal yang memalukan. Datang ke teman, ingat ada bertamu pun ada. Kamu duduk ketika bertamu, terserah tuan rumah mau nyuruh duduk di mana. Jangan kamu mau duduk sendiri sama duduk di sini, yang langsung tembus ke dalam pandangannya. Kursinya maksudnya tembus ke dalam langsung. Sehingga kamu sambil ngawasin orang yang di dalam. Ini nggak adab tamu yang begini. Tuan rumah bilang kamu duduk sini. Ikuti. Malu jangan sampai kamu lihat yang di dalam. Begitupun ketuk pintu saja. Kamu malu mestinya minggir. Ketuk minggir di samping. Jangan ketuk di depan rumah. Sengaja di depan lihat. Ya ikhwa barakallahu fikum. Malu ini cabang iman. Kata Nabi SAW iman itu 70 lebih cabangnya. Afdaluha la ilaha illallah utama-utamanya kalimat la ilaha illallah dan beliau katakan al haya syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari cabang iman. Dan beliau katakan malu itu mendatangkan kebaikan. Sehingga beliau sampaikan termasuk hal yang kita dapatkan dari akhlak adab para anbiya yang diajarkan para nabi dulu. Ucapan mereka apa? Idza lam tastahi fasna bima syi'ta. Jika engkau tidak malu, terserah. Lakukan yang kau suka. Maksudnya kalau orang berbuat tidak malu-malu, itu memalukan dia. Antum makan, ya ada malu sedikit lah. Walaupun kamu lapar kayak apa di temanmu yang menyuguhkan ya, malu sedikit, jaga-jaga jangan di dilos. Habisi semuanya. Ya. Barangkali tuan rumah cuma itu saja yang ada dikeluarkan semua, dihabisi semua kan jadi Besok lagi mau nyambut kamu kayak pikir-pikir gitu Dan kamu jadi dikenal, ih, rakusnya makannya. Jangan dibilang begitu. Cap jelek nantinya. Tahan-tahan, makanya ada sedikit rasa malu begitu. Dan ya barakallahu fikum, ini karena apa? Untuk menjaga pertemanan. Kan teman kita nggak mungkin. Dan kita tidak boleh untuk meminta yang orang punya itulah hati-hati yang kemarin kita bahas sore bab qanaah di mana Nabi katakan kalau kau ingin dicinta Allah zuhudlah kepada dunia kalau kau ingin dicinta manusia zuhudlah pada apa yang di tangan manusia jangan kau datang setiap datang mesti kamu tunjuk ini buat saya ya nggak malu-malu minta ini minta itu tuan rumah kan nggak mungkin melarang karena dia tamu tapi barang baru beli belum dipakai sudah diminta. Besok datang bertamu ada yang baru lagi, sih saya ya bingung. Akhirnya besok lagi kamu datang nggak disiapin apa-apa, biar kosong. Kan jadi malukan itu. Jaga perasaanlah. Barakallahu fikum. Yang keenam, satu wajib. adab dalam menjaga uhuwah Hendaknya Anda itu basyasa. Kalau bahasa Jawa basyasa itu sumeh. Sumeh itu berarti bahasa Indonesia murah senyum. Bermuka manis. Iwa barakallahu fikum. Wajah manusia itu ekspresi dari hatinya atau gambaran luar dari hati. Orang kalau hatinya senang, senyum, pasti mukanya juga beda dengan orang marah. Ya, Orang marah tampak matanya merah, mukanya juga memerah, mulutnya juga gimana? Ya beda dengan orang yang senyum. Orang marah ada nggak senyum-senyum? Orang marah kok senyum itu nggak ada. Bisa antum dalam kondisi marah ditampilkan dengan senyum ramah? Nggak ada. Marah mesti mulutnya sudah kalau orang Ambon bilang mulut bengkok, muka bangka mulutnya sudah uh, ya begitu. Orang Jawa bilang merengut. Merengut itu mulutnya bengkok, mulut bengkok itu mulutnya menceng begitu, Muara itu Ya, ngomongnya tuh nggak karuan, keras suaranya. Kalau senyum, masya Allah posisi orang senyum itu paling bagus. Posisi matanya juga tatapannya sejuk, pandangannya kemudian juga mukanya kayak sejuk dipandangnya bercahaya tersungging senyumannya itulah menyenangkan bisalah engkau seperti itu karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam At-Tirmidzi beliau bersabda tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah senyummu ketika temu dengan muka saudaramu di depan saudaramu itu sodakoh senyum berapa sih harganya Nggak pakai biaya. Tapi kadang orang jual mahal. Nggak senyum malah paling muka. Ya, jangan melengos istilahnya berbuang buang muka. Senyumlah. Karena ini kita apalagi ya ikhwah, kita ini mukmin semua saudara kita, berlaku baiklah kepada mereka coba supaya ahlu sunnah dimanapun berada terkesan baiknya, disenangi karena baiknya, baiknya ahlaknya, baiknya perangainya, baiknya ibadahnya. Jadi teladan bagi semuanya. Tapi Yang ketujuh, adamul akhlafil wa'di. Tidak ingkar janji. Kalau kita berteman, janjian sama teman, penuhi janji itu. Jangan kita janji dilanggar, janji dilanggar. Ya ikhwah, orang janji itu membuat saudaranya menanti. Sudah janjian, berangkat jam 8 ya. Yo. Jam 8 ditunggu, mana? Ditelepon sebentar, jam setengah sembilan nanti. Setengah sembilan ditunggu, belum ada lagi. Kira-kira kalau begini model terus-terus kira-kira Persahabatnya eh, bagaimana? Sudah tinggal aja. Tinggal. Karena apa? Enggak sesuai dengan janji. Ditinggal ngamuk. Kenapa kamu tinggal saya? Kenapa begini-begini? Nah, akhirnya malah jadi ribut. Tidak tercapai kebaikannya. Ini gara-gara Pak sepele sebenarnya. Ingkar janji. Kelihatan sepele tapi itu besar dampaknya. Makanya kata Rasulullah SAW, orang mukmin tidak ada padanya sifat munafik. Dan orang munafik tidak ada padanya sifat mukmin. Di mana orang munafik punya sifat ida ahdasa kadhiba ketika dia bicara dusta, wa ida ada akhlafa ketika janji ia ingkari janjinya, wa ida tumina khana ketika diberi amanah dia khianat. Mukmin tidak ada yang begitu. Karena janji itu utang. Na'yofila ya barakallahu fikum maka perbaikilah ucapan. Jangan gampang janji-janji. Dan untuk meringankan kalau kita janji ucapkan insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Ya. Kemudian na'yofila ya barakallahu fikum. Ini jelas. Yang ke delapan. Adab dalam persaudaraan kita jaga Hendaknya Pak kabulul uzur. Terima alasan saudaramu. Beri pengertian saudaramu. Ya, kalian pengertian kepada saudaramu beri uzur. Ketika dia pinjam padamu sesuatu dan belum bisa mengembalikan karena memang dia ada uzur, ya sudah tidak apa-apa lain kali. Kemudian sudah kita tangguhkan ditanya lagi, ternyata belum juga, ya sudah bebas. Itu lebih bagus lagi. Karena apa? Hadis yang tadi ya, Nabi SAW mengatakan man yassara mu'siran, siapa yang meringankan orang yang kesulitan dalam satu urusan, yassarahullah, Allah akan mudahkan dia urusan-urusan nanti dari kiamat. Dan beliau katakan, wallahu fi aunil abdi maka kana al-'abdu fi 'auni akhihi dan Allah taala akan selalu menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Itu yang kita harap. Pertolongan Allah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Jadi kita kan sama-sama manusia. Punya kelemahan, punya kekurangan. Kita sudah berusaha. Tahu-tahu pas giliran kita mau mengembalikan utang kita, pinjaman yang kita pinjam atau yang lainnya. Ternyata ada hal lain menimpa kita. Kita berikan alasan saudara kita nggak mau terima kan sedih kita. Hanya benci. Ini orang nggak mau mengerti. Saya sudah minta udur, saya sudah kasih alasan, dan diterima. Ini menjadi renggang. Apalagi hubungan dengan suami istri. Masya Allah, Jangan sampai ya tidak memaklumi kekurangannya. Karena iwa barakallahu kita bergaul dengan manusia bukan dengan malaikat yang nggak ada salahnya. Manusia ada hawa nafsu. Syaitan menggoda. Sehingga kita hendaknya saling pengertian. Yang kesembilan, qada'ul ijil ikhwan. Ya. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara kita kebutuhan-kebutuhan teman-teman kita kalau bisa kita bisa penuhi, kita penuhi, kita bantu maksudnya. Kata Rasulullah SAW, Afdalul a'mal ilallah, seutama-utama amalan atau yang paling dicinta amalan oleh Allah, sururun yudhidu ala muslim. Rasa senang yang kau masukkan di hati orang mukmin. Kamu bikin senang hati orang Islam itu amalan yang sangat disuka oleh Allah. Entah dengan cara seperti apa, bagaimana kita menyenangkannya. Mungkin memberinya hadiah. Atau mungkin memberi kabar gembira. Atau mungkin memberi bantuan yang dia butuhkannya. Itu hadirin. Apalagi di saat orang itu sakit. Engkau datang menjenguknya. Itu sudah kesenangan senang sekali kau datang jenguk apalagi ucapanmu menyejukkan, mendoakan, ya, kemudian memberikan kebaikan, itu pahalanya besar. Taib barakallahu fikum. Dan yang ke sepuluh, kita sampai sepuluh dulu. Khidmatuhum taju ilaih. Engkau berkhidmat membantu saudaramu ketika membutuhkanmu. Bantulah, berkhidmatlah. Ya, dan dalam hadis Imam Bukhari, uh, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau Nabi SAW bersabda, hadis yang tadi panjang sampai beliau katakan, "Mayyassara 'ala mu'sirin", siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan urusan-urusan nanti di hari kiamat. Ya, seperti man nafasa kurbatan min qurabi dunya, amin qurabi mu'min, siapa yang melepas satu kesulitan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah kurbatan Allah lepas dia dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Kita mestinya mengerti dulu para salaf kalau ada tetangga atau saudaranya datang meminta, dia malu, dia menyesal, dia sedih. Kenapa sampai tetanggaku minta? Kenapa aku tidak peduli untuk memperhatikannya sampai dia minta? Dia malu, dia sedih. Tapi orang sekarang kalau ada tangganya minta malah sedih dimintai. Jauh sekali bedanya. Dulu mereka menganggap kalau ada orang miskin datang meminta, senang disambutnya dan diberikan apa yang dipunyanya. Kenapa? Ini orang datang membantu bekalku, membawa bekalku ke akhirat. Karena harta yang kau simpan itu tidak bisa dibawa mati. Tapi yang kau infakkan buat dia, ah, itu simpananmu nanti di akhirat. Senang mereka. Kalau kita malah tutup pintu nak. Bilang api nggak ada. Bilang umi tidak di rumah. Karena ada orang yang mau minta-minta. Ini kan ngajari dusta, ngajari bakhil, ngajari jelek. Ya fila barakallahu Belum tentu orang yang biasanya datang minta, kali itu datang belum tentu mau minta. Bisa jadi dia bawa hadiah untuk mengembalikan yang dia minta kemarin. Untuk membalas kamu tolak. Rugi sendiri. Barakallahu fikum ya ikhwan. Biarkan datang. Apa perlunya? Kalau engkau bisa bantu, bantu. Dan kalau dia minta, apa kata Allah Ta'ala? Kalau kau bisa bantu, wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang meminta-minta, jangan dihardik. Barakallahu fikum ya Sampai di sini persiapan zuhur. Subhanakallah bihamdika. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa naik. wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.